Alhamdulillah sore hari ini kembali kita berjumpa melanjutkan kajian rutin yang dulu pernah tertunda tentang amalan hati. Kita ambil dari sebuah kitab berjudul A'malul Qulub susunan Syekh Khalid Uthman As-Sabat yang terdiri dari tiga jilid yang satu jilidnya rata-rata 600 halaman jongjon 10 tahunan kita punya bahan tentang amalan hati uh, bab pertama yang diterangkan di dalam kitab ini adalah tentang makna hati dan kita sudah pernah bahas dahulu. Dan hakikat dari hati yang kedua, kedudukan hati di dalam diri manusia. Keempat, eh, ketiga keterkaitan keterkaitan antara hati dengan anggota-anggota tubuh yang lain. Kita akan memulai dari muslihatul qalbi beberapa perkara yang bisa memperbaiki hati. Saya yakin setiap hati kita pasti rusak. Ada satu bagian dari hati kita yang rusak karena beberapa dosa dan maksiat. Nanti kita juga akan merangkan hal-hal yang bisa merusak hati dan bagaimana cara menghindarkannya. Karena ada banyak kerusakan di dalam hati, maka perlu diadakan perbaikan. Seperti tubuh fisik, organ tubuh bagian dalam, juga bagian luar. Walaupun kita hidup normal, tapi pasti ada satu dua organ tubuh yang terkena atau yang rusak atau terkena penyakit walaupun tidak parah atau tingkat keparahannya berbeda-beda. Bila dibiarkan, ini tambah parah dan tambah merusak dan melemahkan tubuh dan tak mustahil menyebabkan kematian. Demikian juga hati. Apa saja yang bisa merusak, uh, yang bisa memperbaiki hati? <clears throat> Pertama, at-tawajjuhul khalis lillahi ta'ala bihaitsu la yakun la yakunu qalbuhu muta'alliqan illa bi rabbih wa ma'budih wa subhanahu wa ta'ala. Pertama adalah fokus secara murni kepada Allah. Fokuskan hati kepada Allah. Dalam arti hati ini tidak pernah terkait kecuali hanya kepada Allah sebagai Rabb, sebagai Ma'bud, sebagai Khaliq. Ketika hati terkait kepada makhluk, apapun makhluk itu termasuk harta, empat tak, harta, tahta, wanita, Toyota. maka orang itu akan diazab dengan hal itu. hartanya yang dia yang hatinya terkait kepada harta, hartanya akan menjadi azab. Demikian juga jabatan, pangkat, kekuasaan, popularitas, baik dia laki ataupun perempuan, baik dunia atau selain Allah yang mengait hatinya itu berupa suatu yang materi atau immateri. Immateri ya seperti popularitas, pujian orang ataupun pengakuan orang kepadanya dan seterusnya. Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan hati dan menyusun sedemikian rupa sehingga tak ada yang bisa memperbaiki hati dalam keadaan apapun kecuali hati ini terkait dengan sang pencipta, pencipta dari hati itu. Itu sudah disetting sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika hati ini terkait dengan selain Allah, dia akan terazab dengan hal tersebut. Oleh karena itu, kita temukan banyak manusia mereka meminta berbagai macam kebutuhan-kebutuhan yang mengikat hati mereka akan tetapi semakin terpenuhi kebutuhannya semakin tersiksa. Coba lihat para pemburu harta. Dia tersiksa dengan hartanya. Tapi anehnya tidak merasa harta sebagai siksaan bahkan merasa harta sebagai hal yang menyenangkan baginya. Kita melihatnya dia tersiksa dengan hartanya. Sebaliknya lihat waktunya habis untuk ngurus hartanya. Pikirannya, perasaannya habis untuk mengelola hartanya. Kadang-kadang keluarganya diabaikan. Karena habis untuk urusan harta, untuk urusan kekuasaan yang selalu dia perebutkan, pangkat, jabatan, popularitas, keluarganya diabaikan, anak istrinya diabaikan. Apalagi hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala berupa ibadah diabaikan. Dia disiksa tanpa merasa tersiksa. Tiba-tiba binasa. Tiba-tiba dia mengalami stres, depresi, putus asa, dan yang sejenisnya. Berdasarkan hal itulah maka berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah Rahimahullah taala yang beliau jelaskan dalam kitab Al-Ubudiyah. Ini juga Al-Ubudiyah termasuk satu jenis kitab yang terdapat dalam kitab Majmul Fatawa beliau. Kata beliau, "Kullama izdada al-qalbu hubban lillah, izdada ubudiyatan, wa kullama izdada lahu ubudiyatan, izdada lahu hubban wa faddalahu wa faddalahu amma siwa, wal qalbu faqirun bidzati ila Allah min wajhain." Setiap kali hati bertambah cinta kepada Allah Dan cinta salah satu bukti keterkaitan orang itu kepada Allah. Setiap kali bertambah cintanya kepada Allah, bertambah juga peribadatan dia kepada Allah. Dan setiap kali peribadatan dia meningkat, bertambah, maka cinta Allah kepada dia juga bertambah. Lalu Allah angkat derajat dia melebihi ketinggian makhluk lain. Oleh karena itu, hati selalu butuh kepada Allah dari dua aspek. Aspek pertama dari aspek ibadah dan ini merupakan penyebab sehatnya hati. Pertama, kalau tidak ibadah, hati ini bakal sakit, bakal mati. Itu yang pertama. Kedua, min jihadil isti'anah wa tawakkul. Dari aspek minta tolong, minta bantuan dan tawakal dalam melakukan ibadah itu. Dan kedua-duanya termuat di dalam satu ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami ibadah sebab itu yang dibutuhkan oleh hati ibadah dan hanya kepada engkau kami minta pertolongan untuk melakukan ibadah tadi. Dua, kita butuh ibadah dan butuh pertolongan Allah dalam melakukan ibadah tersebut. Maka hati manapun tidak akan maslahat, tidak akan baik, tidak akan bahagia, tidak akan merasakan kelezatan dan kesenangan tidak akan mengalami ketenangan dan ketentraman dengan yang sebenarnya kecuali dengan ibadah kepada Allah, mencintai Allah, taubat kembali kepada Allah. sekalipun dia itu mengalami kesengsaraan dari aspek duniawi. Dia tidak berharta, tidak berjabatan, tidak berpangkat, tidak berkuasa, akan tapi dia hatinya dipenuhi dengan ibadah, cinta kepada Allah, maka dia akan tenang, dia akan tentram, dia akan bahagia, dia akan merasakan hakikat kebahagiaan yang sebenarnya dari hidup ini. Berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, muridnya, murid Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Beliau jelaskan dalam kitab Madarijus Salikin. Kata beliau, "Fafil qalbi sya'athun la yalumuhu illa al-iqbal 'ala Allah." وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس به في خلوته وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته وصدق معاملته وفيه قلق لا يسكنه إلا اجتماع عليه والفرار منه إليه وفيه نيران حسرات نيران حسرات لا يطفئها إلا رضا بأمره ونحيه وقضائه ومعانقة الصبر على ذلك إلى وقت إلى وقت لقائه وفيه طلب syadidun la yaqifu duna ayyakuna wa wahdahu matlubahu wa fihi faqatun la yasudduha illa mahabbatuhu wal inabatu ilaihi wa dawamu dzikrihi wa sidqul ikhlasi Kata Ibn Taimiyah, di dalam hati banyak kekosongan yang tidak bisa diisi kecuali dengan fokus mengaitkan hati hati tersebut kepada Allah. Apa saja kekosongan itu? Pertama, perasaan kesepian. Walaupun banyak orang di tengah orang ramai, banyak kawan, banyak pendukung, dia pasti merasakan kesepian yang tidak bisa dihilangkan kecuali dengan berkholwat berdua-dua munajat dengan Allah Azza wa Jalla dalam bentuk berzikir, berdoa, membaca Al-Qur'an, salat. Ah itu berkhulwat berdua-dua kepada Allah terlebih di tengah malam atau sepermalam tiga per malam, tiga per tiga, sepertiga malam terakhir. Orang tertidur dalam keadaan sepi, dalam keadaan sunyi. Dia bangun kemudian berkholwat berdua-dua dengan Allah. Hilang rasa kesepian tersebut. Juga di dalamnya ada kesedihan yang tidak bisa dihilangkan kecuali dengan merasa bahagia ketika mengenal Allah dan bermuamalah dengan Allah secara benar. Di dalamnya ada keresahan kegelisahan yang tidak bisa ditenangkan kecuali dengan ijtima dengan Allah Subhanahu wa taala. Ijtima ngumpul dengan Allah artinya beribadah kepada Allah. Di saat beribadah orang itu sedang mendekat kepada Allah. Di dalamnya juga ada api penyesalan atau kerugian yang tidak bisa dipadamkan kecuali dengan merasa ridho terhadap perintah Allah, terhadap larangan Allah, dan terhadap seluruh ketetapan-ketetapan Allah. Yang pahit, yang manis, yang menyenangkan, yang mengecewakan. Semua ketetapan Allah dia terima secara ridho. Maka takkan ada penyesalan di dalam hidupnya. Dan di dalamnya ada ambisi. Setiap hati manusia punya ambisi yang besar. Ambisi ini tidak bisa berhenti kecuali dengan menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan hidup. Itulah perkataan Imam Ibn Qayyim. Walhasil untuk memperbaiki hati yang sudah rusak, maka kaitkan hati ini selalu dengan Allah, kaitkan hati selalu dengan akhirat. Bagaimana caranya? Caranya perbaiki hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Perbaiki urusan akhirat kita. Perbaiki aspek batin kita maka hal yang berlawanan dengan tiga hal ini akan Allah perbaiki. Para ulama menyatakan man aslaha bainahu wa bainallah aslahallahu bainahu wa bainan nas. Siapa yang memperbaiki hubungan dia dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungan dia dengan sesama manusia. Ini pertama. Perbaiki hubungan dengan Allah, hubungan kita dengan makhluk akan Allah perbaiki. Kedua, man aslaha sarirotahu aslahallahu ala niyatahu. Siapa orang yang memperbaiki aspek sarir dia, maksudnya aspek batin dia, maka Allah akan memperbaiki aspek zohir dia. Ada dua makna. Sarirah di sini pertama adalah hati. Maka nanti hati diperbaiki, amal-amal zahir dia akan Allah perbaiki. Yang kedua, sarir ketika kita menyendiri. Nggak ada orang lain di sana. Di kamar sendirian umpamanya, perbaiki sikap kita. Ketika menyendiri, tetap jaga perintah Allah, jauhi larangan Allah ketika menyendiri, maka Allah akan memperbaiki keadaan dia ketika dia berada di tengah orang banyak. Ini yang kedua. Yang ketiga, man aslaha amro akhiratihi aslahallahu amro dunyahu. Siapa orang yang memperbaiki urusan akhiratnya, Allah akan perbaiki urusan dunia dia. Inilah cara yang pertama untuk memperbaiki hati. Cara kedua. Istimalul qalbi ma khuliqalahu. Menggunakan hati sesuai dengan tujuan diciptakannya hati. Untuk apa hati diciptakan oleh Allah? untuk menjadi hamba Allah. Ingat, hati ini raja dalam tubuh kita. Pengendali, pemerintah bagi seluruh anggota badan kita. Sedangkan kita diciptakan sebagai hamba. Maka berlakulah, berperilakulah seperti perilaku seorang hamba kepada Allah. Hati diciptakan untuk menjadi hamba bagi Allah diciptakan untuk melaksanakan semua yang Allah perintahkan dan semua menjauhi semua yang Allah larang. Apabila hati disibukkan untuk itu, hati akan semakin hidup dan sehat. Bila hati dipergunakan untuk selain itu, selain untuk ibadah, maka rusaklah dan kotorlah hati tersebut. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Kata beliau, "Tsumma inna Allah khalaqal qalba lil insan ya'lamu bihil asya kama khalaqa lahul ain yara bihal asya wal udhun yasma'u bihal asya wa kadzalika sa'irul al batinah Kemudian Allah menciptakan hati bagi manusia untuk mengetahui segala sesuatu. Hati itu fungsinya mengetahui, memahami. Allah menjelaskan dalam Al-Quran. Walakad dhara'na li jahannama kathiru minal insi wal jin. Lahum qulubun la yafqahuna Kami akan penuhi jahannam dengan kebanyakan jin dan manusia Jin manusia yang gimana? Mereka punya hati tapi hatinya tidak dipakai memahami. Fungsi hati memahami, mengetahui. Afalahum kulubun la yaqiluna nabiya bukankah mereka punya hati tapi hati mereka enggak dipakai untuk berpikir. Jadi fungsi hati berpikir, memahami, mengetahui itu fungsi hati. Bukankah itu akal? Ah, sinonim dengan akal. Hati itu maknanya akal. Makanya para ulama, Imam Ibn Kathir mengutip penjelasan Qatada, Mujahid, para ulama ahli tafsir, ketika menafsirkan inna fi dhalika la dzikra liman ka liman kana lahu qalbun hai aqlun. Sesungguhnya dalam hal demikian ada tanda, ada pelajaran bagi orang yang memiliki hati. limangkana lahu qalbun. Maksud hati di sini akal. Sinonim hati dengan akal. Fungsinya apa? Memahami, mempelajari, mengetahui. Itu fungsi hati. Makanya berkata Ibn Taymiyah, Inna Allah khalaqal qalba lil insan ya'lamu bihil asya. Allah telah menciptakan hati bagi manusia sebagai alat untuk mengetahui segala sesuatu. Sebagaimana Allah telah menciptakan mata, apa fungsinya untuk melihat segala sesuatu? Menciptakan telinga untuk mendengar segala sesuatu, demikian juga anggota badan lain baik yang zahir ataupun yang batin. فَإِذَا اسْتَعْمَلَ الْإِنسَانَ الْعُضْوَ فِيهِ خُلِقَ لَهُ وَعِنْدَ لِأَجْلِهِ فذلك haqqul qa'imu wal adlu alladhi qamat bihi samawat Apabila manusia menggunakan seluruh anggota badannya untuk tujuan yang memang untuk itu anggota badan diciptakan, maka inilah cara penggunaan yang benar dan adil. Kebenaran dan keadilan menjadi penopang tegaknya langit dan bumi. Wa kana dzalika khairan wa salahan li dzalikal adwi li rabbih. Salahan li syai' alladhi ustu'mila fihi. Maka itu baik dan maslahat bagi anggota badan tersebut. Baik dalam panah Allah, baik untuk dirinya sendiri, karena dia melakukan perbuatan dengan menggunakan anggota badan sesuai dengan fungsinya. Kaki untuk berjalan, untuk berlari, tangan untuk berbuat, mata untuk melihat. Semuanya dipergunakan sesuai dengan fungsinya. Mereka berada dalam peti petunjuk Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, "Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun." Mereka lah orang yang berada di bawah petunjuk Allah dan mereka orang yang akan bahagia. Itu kalau semua anggota badan disesuaikan dengan dipergunakan sesuai fungsi. Sebaliknya, wa idza lam yusta'malil 'abdu fi haqqihi bal turika battala fadzalika husran wasohibuhu magbun. Tapi bila seluruh anggota badan tidak dipergunakan sesuai dengan peruntukannya, berarti dia menyanyiakan dan dia akan rugi. Mata tidak digunakan untuk melihat, merem terus, telinga tidak digunakan untuk mendengar, kaki tidak digunakan untuk melangkah. Maka mubadir maka sia-sia termasuk atau apalagi digunakan yang sebaliknya dari fungsi yang sebenarnya berjalan dengan kedua tangan dilatih untuk itu kaki omper maka akan rusak dan binasa nah pemerintah, pengomando, raja bagi seluruh anggota badan adalah hati. Hati yang memerintahkan kaki untuk melangkah, tangan untuk berbuat, mata untuk merem atau melek, melihat apa yang diinginkan, telinga juga begitu. Itu semuanya diperintah oleh hati. Apabila hati tidak dipergunakan untuk mengetahui hal yang manfaat bagi seluruh anggota tubuh, maka hati tersebut rusak, akan rusak dan merusak seluruh anggota tubuh. Kita Alhamdulillah mengetahui fungsi dari umpamanya tangan dan kaki. Kita pergunakan. Nah ternyata kita mengetahui hati ini, eh, mata ini untuk melihat, tapi hati apabila rusak dipergunakan untuk melihat apa yang Allah haramkan untuk dilihat. Kalau hati rusak, akhirnya memerintahkan telinga untuk mendengarkan apa yang Allah haramkan untuk didengar. Demikian juga anggota badan yang lain, maka rusaklah hati hati dan rusaklah perilaku perbuatan dia dan rusak pula kebahagiaan dia baik di dunia ini apalagi di akhirat nanti. Oleh karena itu rusaknya hati bila hati ini dipakai untuk mengetahui apa yang uh, tidak penting untuk diketahui, tapi dia bodoh untuk mengetahui apa yang harus diketahui. Apa yang harus diketahui oleh hati? Yang harus diketahui oleh hati adalah petunjuk dari Allah Azza wa Jalla dalam mengarungi kehidupan ini. Ketahui sang penciptanya yaitu Allah. Ketahui juga para utusan yang diutus oleh Allah para rasulnya dan apa ajaran yang mereka bawa itu yang harus mereka ketahui, yang harus diketahui oleh hati. Gunakan hati untuk mengenal Allah dan untuk mengenal syariatnya. Maka hati akan hidup secara sehat otomatis akan mengendalikan seluruh anggota tubuhnya untuk melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah dan dijauhkan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Apa yang Allah per per perintahkan itu sebagai obat yang menyehatkan hati, apa yang Allah jauhi itu penyakit yang akan merusak hati. Lisan umpamanya, Allah melarang jangan bohong, jangan gibah, jangan mencela, jangan memberi lakob-lakob yang buruk kepada orang lain dan seterusnya. Itu dilarang karena bisa merusak. Merusak apa? Nasib hidup kita, dunia akhirat. Di dunia saja sudah rusak. Dengan cara umpama mencela, menghina, menggibahi orang lain, rusak itu. Dia dibenci orang, dia bermusuhan dengan orang. Akibatnya hatinya tidak nyaman, tidak tenang. Demikian juga umpamanya adanya hak larangan mabuk, larangan judi, larangan riba, larangan zina. Itu semua penyakit yang bisa merusak hidup dan kehidupan kita. Dan merusak hati sehingga sakit bahkan mati. Akhirnya binasa dunia dan akhirat. Ya. Maka siapa orang yang sudah menggunakan hatinya untuk ilmu, ilmu syariat, berarti dia dapat hikmah dari Allah. Dan siapa orang diberikan hikmah, berarti dia diberikan kebaikan yang banyak. Allah berfirman dalam Al-Baqarah 269, وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ utiya khairan kathira. Siapa yang diberi hikmah, hikmah itu ilmu. Berarti dia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Inilah cara kedua untuk memperbaiki hati, yaitu apa? Pergunakan untuk memahami, mempelajari ilmu, mengetahui tentang Allah dan hak-haknya serta syariatnya. Maka hati akan sehat. Sehatkan hati dengan ilmu. Ketiga, yang bisa memperbaiki hati adalah al-a'malu salihah al-zahirah wal batinah minal wajibat wal mustahabbat. Lakukan amal soleh, baik yang zahir ataupun yang batin. Yang zahir sholat, taum, haji, umroh gitu. Sodakoh, tolabul ilmi itu yang zahir. Yang batin, nah, banyak seperti berzikir, seperti doa. Doa itu lahir dan batin, zikir juga lahir dan batin. Contoh ibadah hati yang wajib ataupun yang sunnah contohnya adanya khauf, adanya tawakal, adanya ikhlas, adanya uh, mahabbah, raja kepada Allah itu adalah amalan hati. Semua amalan, amal soleh, lahir atau batin, itu adalah obat bagi hati. Cara memperbaiki hati yang sudah rusak. Berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala tentang masalah ini. Kata beliau, وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لِلْحَسَنَاتِ وَالطَّاعَاتِ آثَارًا مَحْبُوبَةً لَذِيذَةً طَيِّبَةً ladzatuha fawqa ladzatil ma'siyah bi af'afin mudha'afa la nisbata laha ilaiha. Kata Imam Ibnu Qayyim, Allah telah menjadikan kebaikan dan ketaatan memiliki dampak yang dicintai, kelezatan, kebahagiaan, yang melebihi kelezatan dan kepuasan ketika melakukan kemaksiatan. Orang ketika melakukan ke kemaksiatan ada kepuasan. Ada kesenangan di sana. Ketahuilah kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, melakukan kebaikan dan ketaatan melahirkan kesenangan, kebahagiaan, kepuasan, kelezatan di atas kenikmatan melakukan kemaksiatan. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ini bagus untuk dijadikan quote, status boleh dicontek, ini bagus. Perkataan Ibnu Abbas, tapi sebutkan sumbernya. Ini perkataan Ibnu Abbas, jangan perkataan ulama kita klaim ini perkataan saya biar dianggap orang hebat. Plagiat Kata Ibn Abbas, Inna lil hasanati nuran fil qalbi wa dhiya'an fil wajhi wa quwwatan fil badan wa ziyadatan fil rizqi wa mahabbatan fi qulubil khalqi wa inna lisayat sawadan fil wajhi wa dhulmatan fil qalbi wa wahnan fil badani wa naqsan fil rizqi wa bughdan fi qulubil khalqi Sesungguhnya kebaikan menimbulkan cahaya di dalam hati, kecerahan pada wajah, kekuatan pada badan, tambahan terhadap rizki, dan rasa cinta dalam hati manusia. Walaupun manusia itu tidak mengenal kita, kalau kita ahli kebaikan, dia akan suka. Tiba-tiba ujuk-ujuk senang aja kepada kita. Kalau kitanya melakukan banyak kebaikan. Coba berapa poin dampak baik dari melakukan kebaikan. Kata Ibn Abbas, sungguh kebaikan menimbulkan cahaya dalam hati. Ini satu. Saya tidak mau begini, ini aja. Satu. Kedua, kecerahan pada wajah. Ketiga, kekuatan pada badan. Keempat, tambahan rizki. Kelima, rasa cinta pada diri makhluk. Lima tuh. Dan ini perkataan Ibnu Abbas, oh itu kan perkataan sahabat, bukan ayat, bukan hadis. Ini diambil dari ayat dan hadis. Coba umpamanya ke, ke, ketaatan bisa menambah kekuatan pada badan. Bisa lebih gesit dia bisa lebih prima. Allah berfirman, Ya ayuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wa dzkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Hei orang-orang yang beriman, bila kamu berjumpa dengan musuh di medan perang, tegarlah dan banyak-banyaklah berzikir kepada Allah agar kamu menang. Zikir berpengaruh ke dalam kemenangan ketika perang. Padahal perang itu saat super sibuk. Mata harus jelalatan, kaki dan tangan harus lincah, loncat sana, loncat sini, melangkah, lari gitu kan. Telinga teriak-teriak, awas tuh lawan, awas tuh dibokong, ciat, macam-macam gitu, sibuk. Ketika perang tetap disuruh, disuruh zikir. Imam Ibn Qayyim dalam kitab Ad-da'wa menyebutkan manfaat zikir terhadap kekuatan badan. Itu dari ayat loh. Termasuk ketaatan menambah rezeki iya. In uh, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan Rizki yang tidak disangka-sangka. Man akthara minal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhaikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu Allahu min haitsu la yahtasib. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah sanadnya hasan. Siapa yang memperbanyak istighfar, Allah akan jadikan jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi. Allah akan jadikan kebahagiaan di setiap kesedihan yang sedang dia alami dan Allah akan berikan rizki yang tidak disangka-sangka. Itu dari ayat dan hadis. Jadi lima dampak kebaikan. Cahaya dalam hati, cerah di wajah, kekuatan dalam badan, dan bertambah rizkinya dan dicintai oleh sesama makhluk. Sebaliknya, wa inna lisayiat dan fil waji. Sesungguhnya dampak buruk dari dosa dan kemaksiatan adalah hitam di wajah, zulumatun fil qalb, kegelapan dalam hati, wawahnan fil badan, kelemahan dalam badan, wa naqsan fil rizqi, dan kekurangan dalam hal rizki wa bughdatan fi qulubil khalfi rasa benci rasa tidak suka dalam hati sesama makhluk siapapun benci kepada ahli maksiat tidak suka kepada orang yang melakukan dosa-dosa besar ya inilah yang ketiga dari cara memperbaiki hati yaitu perbanyak ibadah dan amal soleh itu akan memperbaiki hati. Bagaimana cara kerja dari ibadah amal soleh dalam memperbaiki hati? Pertama, amal soleh dan ibadah itu menggugurkan dosa dia dan dosa sumber penyakit. Dosa sumber sumber kerusakan pada diri hati. Allah berfirman, "Innal hasanat yudhibna sayyat." Kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa. Atbi sayyah al hasanah tamwa. Ikuti keburukan dengan kebaikan, maka kebaikan itu bisa menghapus dosa keburukan tadi. As-salawatul khamas wal jumah ilal jumah wal ramadan ilal ramadan wal umrah ilal umrah mukaffiratun liman bainahun. Salat yang lima waktu Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, umroh ke umroh, itu menggugurkan dosa-dosa. Jadi dosa digugurkan dengan amal ibadah dan amal soleh, dan itu sama dengan buang penyakit. Sama lah di dalam tubuh kita ada racun, ada lemak yang bisa merusak kesehatan tubuh, kita olahraga, kita lari. Kita berenang, kita melakukan aktivitas yang membakar kalori, racunnya, lemaknya terbuang gitu kan? Dalam bentuk keringat, dalam bentuk kencing, dalam bentuk BAB, macam-macam gitu. Sama dengan begitulah. Jadi itu cara kerja pertama. Kenapa ibadah dan amal soleh bisa menyehatkan hati? Yang kedua, mem mem memperoleh pahala yang banyak serta ah, ini ketenangan ketentraman jiwa. Siapa yang ibadah, Allah tenangkan jiwanya. Siapa orang yang melakukan amal soleh, Allah tentramkan hatinya. Seperti umpah sekarang kita lakukan, kita ngumpul di masjid habis sholat, kita ngaji kita membahas isi Al-Quran dan hadis. Itu turun rahmat Allah, sakinah, kemudian pujian Allah, kemudian uh, kerumunan para malaikat. Hanya kita tidak tahu dan tidak menyadarinya. Kita tahu berdasarkan hadis, tapi kita tidak menyadari, tidak merasakan. Padahal ini sedang terjadi proses yang luar biasa dahsyat kepada diri kita. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa hafat sumul malaika wa ghasyatuhumur rahmah wa unzilat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah." Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Tidaklah satu kaum berkumpul di satu rumah Allah Terus mereka mempelajari kitab Allah. Di antara sama mereka ngaji kayak gini kecuali malaikat akan datang mengerumuni mereka. Masjid ini banyak tempat yang kosong dari manusia, tapi malaikat penuh di sana. Akan dicurahkan rahmat, akan diturunkan sakinah, ketentraman jiwa dan Allah menyebut-nyebut nama mereka di hadapan para malaikat yang ada di sekitarnya. Waktu ngaji terjadi proses yang agung yang kita tidak sadari di sini. Nah, ini berefek adanya rahmat, adanya ketenangan, ketentraman, itu berefek terhadap perbaikan hati kita. Dan banyak lagi alasan lain yang menjelaskan cara kerja amal soleh dalam memperbaiki hati. Keempat, bagaimana cara memperbaiki hati? Banyak-banyak berzikir kepada Allah dan baca Al-Quran. Jadikan zikir dan bacaan Al-Quran itu sebagai agenda pokok dan tetap dalam keseharian kita. Targetkan kalau bisa odoj. One day, one juice. Kalau tidak mampu, semaksimal yang kita mampu dari waktu luang yang ada. Bukan mencari, bukan membaca Quran di saat waktu luang, tapi harus meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Kalau ada sisa waktu, relax santai. Baca Quran, kalau enggak mah Enggak. Itu menunjukkan Quran ini tidak menjadi prioritas dalam kehidupan kita loh. Padahal itu yang akan kita bawa ke akhirat, ke alam kubur sampai ke akhirat. Adapun uang, popularitas, pangkat, jabatan yang kita kejar menghabiskan seluruh waktu dan potensi, itu pasti akan kita tinggalkan tidak terbawa ke akhirat yang terbawa ke akhirat dari dunia yang kita kejar hanyalah hisabnya itu yang dibawa memberatkan jadi luangkan waktu untuk berzikir dan baca Al-Quran dan ini menjadi obat bagi hati Pembicaraan tentang fungsi zikir dan baca Al-Quran terhadap ketenangan hati begitu banyak dan panjang. Kita kutip beberapa quotes diantaranya, Seperti apa yang dikatakan oleh Sulaiman Al-Khawwas menjelaskan pentingnya zikir bagi bagi kehidupan kita, bagi hati kita, bagi jiwa kita. Kata beliau, "Az-zikru lil qalbi bimanzilatil ghada lil jasad." Fakama la yajidul jasad ladzata at-ta'am ma'a saqam Fakadzalikal qalbu la yajidu halawata dzikr ma'a hubbid dunya. Lihat. Zikir bagi hati tak ubahnya bagaikan makanan bagi jasad. Minimal perhatikan dua kaitan makanan dengan jasad. Pertama, fungsi dari makanan adalah pernikmatinya rasa enak gitu ya. Ada manis, ada gurih, ada macam-macam tuh. Tapi ketika jasad sakit, enaknya makanan tidak terasa, bahkan terasa enak. Terasa nggak enak. Coba kita tipes, dikasih makanan. Jangankan mencicipi bau, baru mendengar eh, apa menghirup baunya aja aroma, aduh enak pengen muntahkan kan gitunya. Ada yang pernah merasakan sakit kena covid umpah kemarin. Ada yang pernah bagaimana terhadap makanan nggak selera. Padahal itu lezat makanan. Tapi di saat badan sakit kelezatan makanan tidak terasa. Begitu juga hati yang terjangkiti banyak penyakit Zikir yang lezat, nikmat, menenangkan hati itu terasa sebagai suatu siksaan. Taubahnya sebagai makanan enak, terasa menyiksa bagi orang yang sakit. Ini yang pertama. Orang yang hatinya sakit nggak akan merasakan nikmatnya zikir, malah zikir itu menjadi siksaan baginya. Kedua, fungsi makanan terhadap jasad adalah menyehatkan dan menguatkan. Jasad sehat dan kuat karena makanan. Kalau makanannya benar. Nah, makanya kata Sulaiman Al-Khawas sebagaimana jasad tidak akan merasakan lezatnya makanan ketika jasad itu sakit, demikianlah hati tak akan merasakan nikmatnya zikir ketika hati hati mencintai dunia. Masih kata beliau dawaul qalbi khamsatu asya. Obat bagi hati itu ada lima. Lakukan lima ini hati akan sehat. Agendakan dalam kehidupan keseharian kita. Lima obat bagi hati yang sedang sakit. Pertama adalah kiraatul Quran bit tadabbur, membaca Al-Quran dengan penghayatan. Memahami maknanya. Tapi kita nggak paham isinya, maka belajar. Tapi kan perlu proses. Ah, sekarang ada yang bisa membantu kan ada terjemah Qur'annya. Baca seayat, lihat artinya terjemahnya, Baca seayat, lihat artinya. Awal-awal begitu ribet, tapi lama-lama kan ini berulang tuh dari Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah terus sampai ke Anas. Setelah tamat balik lagi. Terus lama-lama kita tahu artinya, apalagi banyak ayat yang berulang atau kata yang diucapkan berkali-kali innalladzina amanu wa amilus solihatu amanu amilus solih pasti paham maknanya tuh kan Awalnya begitu, tapi lama-lama rutinitas kita sehari-hari menyebabkan kita faham secara global makna dari ayat yang kita baca. Sehingga lama-lama kita bisa menghayati. Dalam sholat juga bisa menghayati, di luar sholat juga bisa menghayati. Kalau ada usaha dari kita, masa puluhan tahun usia hidup kita, baca Al-Quran ribuan kali, nggak ada usaha ke arah menghayati dengan cara memahami. Pertama, baca Quran secara tadabur. Kedua, wa khala'ul batan, mengosongkan perut. Tahu, fardu ataupun sunnah. Ya, yang fardu ada empat jenis saum yang fardu. Pertama, Ramadan. Kedua, nazar kalau kita nazar untuk saum. Ketiga, adalah saum kifarat kita zihar kepada istri wajib saum, gitu kan? Kita umpamanya melanggar sumpah, kita wajib saum. Disebut saum kifarat, ya. Itu yang ketiganya. Dan yang keempatnya qadha. Lakukan juga yang sunnah. Seperti saum Senin kami, seperti Daud, seperti Ayyamul Bid, seperti Arafah, seperti saum Ashur, macam-macam saum itu yang sunnah ya lakukan ini mengosongkan perut dan itu obat yang ketiga wa qiyamul lail laksanakan qiyamul lail tahajud bangun sepertiga akhir malam lalu tahajudlah dan yang keempat atadarru inda sahar merintih ketika dini hari dini hari bangun walaupun umpat tidak sholat baca Quran berdoa sebab qiyamul lail bukan hanya sholat Qiyamulail itu ibadah di malam hari, bisa sholat, bisa baca Quran, bisa berzikir, bisa berdoa, bisa belajar ilmu, mengajarkan ilmu di malam hari, bisa. Dan yang terakhir, maksudnya terakhir dari lima ini bukan ngajinya, mujalah satu solin bergaul dengan orang-orang soleh. Ini lima obat bagi hati, ya. Inilah obat yang keempat untuk memperbaiki hati, zikrullah dan membaca Al-Quran dengan penghayatan. Kelima, lima ini sesuatu yang tidak bisa kita hindarkan, harus kita lakukan. Asal salah benar, ketika salah jadi, jadi penyakit, bukan jadi obat. Apa yang kelima? Mujalasatu salihin alladzina yadhkuruna Allah wa yudhakkiruna billahi bin nazar ila wujuhihim. Bergaul dengan orang-orang soleh yang selalu berzikir kepada Allah dan mengingatkan kita kepada Allah di saat memandang wajah-wajah mereka. Ingat, Bergaul dan memandang wajah para ulama itu obat. Nanti ada keterangannya dan pengalaman ungkapan para ulama ya. Di antara manusia ada orang yang ketika kita lihat wajahnya hati kita lapang. Hati kita tiba-tiba tenang. Hilang seluruh kesedihan, keresahan, kegelisahan, dan keputusasaan. Hanya dengan melihat wajah belum ngobrol, belum minta solusi, belum konsultasi. Hanya melihat kadang dari jauh ada si anduk, hmm, langsung bahagia kita. Dan itu teralami oleh para ulama zaman bahula ketika berjumpa dengan guru-guru mereka. Berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, beliau jelaskan dalam kitab namanya Al-Wabilus Sayyib halaman 110. Kata beliau, "Kunna idza stadda bil khawfu wa sa'at minna dhunun wa dhaqat bina al-arad atainahu ya'ni Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah." Fama huwa illa an narahu wa nasma'u kalamahu wa yadhhabu kulluhu wa yanqalibu insirahan wa quwwatan wa yaqinan wa tuma'ninatan. Kami itu murid-murid Ibn Taimiyah itu juga jadi ulama seperti Ibnu Qayyim, Imam Ibnu Kathir, Imam Adz-Dzahabi itu sezaman dan semuanya murid-murid Ibn Taimiyah. Kami kata Imam Ibnu Qayyim bila dilanda ketakutan merasakan ketegangan, banyak zunun, zunun itu prasangka-prasangka yang buruk, dan bumi terasa sumpek dan sempit. Karena ada masalah pasti. Salah satu masalah dakwah dan politik loh. Mereka hidup di zaman penguasa yang zolim. Orang yang pemahaman agamanya atau loyal <laughs> kepada agamanya itu jadi bahan bulian dan jadi bahan kezaliman. Ditangkap, dipukuli, dipenjara. Syekh Islam Ibn Taimiyah penjara sampai meninggalnya juga di penjara. Imam Madhab yang empat pernah merasakan cambuk penguasa. Imam Malik sampai engsel dari bahunya itu copot karena siksaan. Ketegangan sering dialami oleh para ulama. Nah, apabila kami dilanda ketakutan, ketegangan, sehingga bumi terasa sumpek, kami mendatangi Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Tidak ada yang kami lakukan kecuali hanya melihat wajahnya, mendengar nasihatnya, hilanglah semua itu dalam hati kami dan berubah menjadi kelegaan, kelapangan, ketenangan, keyakinan, dan kekuatan. Dengan cara memandang wajah dan mendengar nasihat-nasihatnya sudah. Lalu berkata muallif wa dzalika lima yarawna fi wajhi min adh-dhiya wal inara wal amaratul adalah ala insyirahi sadri wa thabatil qalbi wal khawfi min Allah wa rajaihi. Fa innal wajha mir'atun lil qalbi. Kenapa bisa demikian? Karena ketika mereka melihat wajah para ulama yang soleh, terpancar harisma, aura positif yang menunjukkan lapangnya dada mereka, teguhnya hati mereka, besarnya takut dan khauf mereka hanya kepada Allah dan tidak kepada manusia. Karena hati menjadi cermin atau wajah menjadi cermin bagi hati. Wajah itu refleksi hati. Keadaan hati terlihat dari wajah. Diriwayatkan Uthman bin Affan radhiyallahu an menyatakan ma asarra 'abdun bisariratin illa raddahullahu ridaan mislaha in khairan fa khairan wa in syarran fa syarrun apabila seorang hamba melakukan amalan secara rahasia Allah tampakkan dampak amalan itu pada wajahnya bila amal rahasia itu baik dampaknya baik pada wajah bila amal rahasia itu buruk dampaknya juga buruk pada wajah Berkata Anas bin Malik, "Dakhaltu ala Utsman wa kuntu ra'aitu fi tariq imra'atan ta'ammaltu mahasinaha." Ini selevel Anas bin Malik kayak begini, apalagi kita. Aku masuk menemui Utsman dengan beberapa orang. Di jalan aku menatap, melihat, memperhatikan kecantikan seorang wanita. Berkata Utsman ketika menerima delegasi yang di dalamnya ada Anas bin Malik yadkhulu alai ahadukum wa atharu zina zahiratun ala ainai salah seorang di antara kau masuk menemuiku dan ada bekas zina pada matanya nampak pada diriku zina mata dia Tahu tuh. Padahal tidak melihat CCTV untuk si Anas lihat enggak, enggak ada CCTV waktu itu. Sampai Anas berkata, "Awahyun ba'da Rasulullah, adakah lagi wahyu setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Kalau zaman Nabi masih hidup, apa yang dilakukan oleh sahabat sendirian pun Nabi tahu, diberitahu oleh wahyu gitu ya. Tapi ini saat Nabi sudah wafat. Kau Utsman tahu, apakah ada wahyu lagi? Setelah Nabi SAW dijawablah walakin tabsiratun wa burhanun wa firasatun sadiqah Enggak ada wahyu, yang ada tinggal tabsirah, burhan dan firasat yang benar. Jadi lihat bagaimana firasat seseorang bisa setajam itu tentang sesuatu yang terjadi di belakang dia. Jadi ada tipikal manusia yang memiliki aura positif kepada orang lain. Melihatnya saja sudah menenteramkan, apalagi mendengar nasihatnya sudah membuat tenang dan hilanglah kesedihan, keresahan pada dirinya. Ini ada tipe manusia yang seperti itu. Kedua, wa minan nas man idza ra'aitahu ahbabtahu qabla ayyatakallam. Di antara manusia ada orang yang kalau engkau melihatnya, engkau sudah mencintainya sebelum dia bicara. Baru lihat aja sudah senang kepada orangnya. Belum bicara, belum ngomong. Ketiga, wa minan nas man idza ra'aita wajadtaha inqibadan qabla ayyatakallam. Ada dia lagi TV orang. Engkau melihatnya belum bicara sudah enak, sudah enggak suka. Sudah enggak sudah benci. Baru lihat ekspresi wajahnya. Kenapa semua itu demikian? Wa ma illa anna hadhil aujuh wal a'yun safahat yunaqqasu fiha ma tukinnuhul qulub. Itu semua tiada lain kecuali karena wajah dan mata ibarat apa screen layar yang menjadi tempat ditampakkannya isi hati. Kita mengetik umpamanya di eh, apa bagian prosesor dari komputer. Nah, kita ngetiknya di sana, hasil ketikan kita nampak di di screen di layar, di monitor kan gitu. Wajah itu monitor dari apa yang ada di dalam hati. Berkata Ja'far bin Sulaiman, "Kuntu idza ra'aitu man min qalbi qas qaswatan nadhartu ila wajhi Muhammad bin Wasi wa kana wajhu ka'annahu wajhu thaqla wa dhalika min athari khawfihi min Allah fa atharul isfaq badih alaihi فإذا نظروا إلى ila wajhi قلوبهم قبل أن يتكلم. Aku bila aku merasakan hatiku keras. Ini para ulama merasakan hatinya keras. Aku melihat kepada wajah Muhammad bin Wasi. Wajahnya itu melankolis, takla. Artinya seperti sedih dan dipenuhi rasa takut. Dan itu dampak dari rasa takut yang besar dia kepada Allah Azza wa Jalla. Nampak pada wajahnya. Bila orang melihat ekspresi wajahnya, hati mereka pun ikut bergetar sebelum Muhammad bin Wasi ini berbicara. Apalagi kalau sudah berbicara tentang Tauhid, tentang sifat dan nama-nama Allah, suaranya bergetar dan menggetarkan hati orang-orang yang mendengarnya nangis mereka kita pernah kan il belajar ilmu fisika ya saya masih ingat beberapa puluh tahun yang lalu dalam pelajaran fisika ada yang disebut dengan resonansi ya enggak apa re resonansi itu bergetarnya sebuah benda karena getaran benda lain yang frekuensinya sama Benar apa enggak? Kenapa saya masih ingat? Saya pernah jadi guru fisika di SMP, Bahela. Masih ingat terngiangnya. Resonansi itu. Jadi kalau orang hatinya dipenuhi rasa takut kepada Allah. Berbicara tentang rasa takutnya. Berbicara tentang asma dan sifat Allah. Berbicara tentang azab murka Allah, neraka, alam kubur, surga. Rasa takutnya membuat si suara bergetar. Dan itu menggetarkan hati orang-orang yang sefrekuensi dengan getaran suara orang tersebut. Nangis ya, bisa nangis ya. Itulah yang dialami oleh orang tersebut. Wa minan nas man idza nadarta ila wajhi adlama qalbuk wa karihat ru'yatuhu wa 'ainuhu lima fi qalbihi minadh-dhulmah fa inna nadhar ila haula wa amsalihim yu'athiru fil qalb di kalangan manusia ada orang yang bilang engkau melihat wajahnya membuat hatimu menjadi gelap menjadi sumpek menjadi enek karena apa karena kegelapan hati orang yang wajahnya kita lihat karena memandang wajah mereka dan yang semisalnya memberi pengaruh buruk ke dalam hati dan itu dianggap bagian dari azab. Melihat dan berjumpa dengan orang yang karakternya buruk, berjumpa apalagi kita di, dijadikan menjadi sahabat dekat bagi dia itu azab loh. Maka hati-hati bergaul. Nih, sebuah hadis hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Tentang seorang rahib namanya Jurej. Dia sholat sunat dipanggil oleh ibunya. Gak nyaut dia. Ibunya kesal. Lalu berdoa Allahumma la tumithu hatta yandura ila wujuhil mumisat. Ya Allah jangan kau matikan Juraid sebelum dia melihat wajah para wanita pelacur tuh. Apa akibatnya kena dia? Karena menurut kita ini menurut kita Juraid nggak salah ya, nggak salah-salah amat gitu. Kalau salah juga dimaklumi karena lagi lagi sholat sunat. Dipanggil lah ibu, ibunya nggak nyaut. Ibunya mendoakan keburukan kena. Eh, Fatadzakkara bani Israel Juraija wa ibadatau. Bani Israel memuji-muji Juraij beserta kehebatan ibadahnya. Pokoknya orang soleh yang tidak tergoda oleh godaan dunia. Di kalangan mereka ada seorang wanita pezina. Penakluk hati setiap lelaki. Dia tertantang Kata dia, saya bisa taklukan juri Lelaki mana yang tidak akan tunduk kepada saya? Dia itu terkenal kecantikannya dan eh, apa namanya kepandaiannya dalam mer mer merayu wanita. gelisna kawanti-wanti endahna kabina-bina. Gak ada lawan. Kayaknya Miss Universe juga kalah. Kata dia, saya bisa taklukkan dia. Saya bisa rayu dia, saya menggoda dia. Kata dia, in syi'tum la'uf lauf tinannahu lakum. Kalau kamu mau, saya bisa fitnah dia, saya bisa rayu, saya bisa goda dia. Kata orang-orang, enggak, enggak akan bisa. Reputasinya sebagai pelacur kelas kakap tertantang tuh. Apa yang terjadi? Fata'aradat lahu. Dia datang, dia rayu, dia goda jurej, dia tawarkan diri. Apa yang terjadi? Falam yaltafit ilaiha syai'. Melirik pun tidak. Jangan tergoda, jangan terkan terayu. Dilirik pun tidak. Hebatnya jurej itu begitu. Beda dengan orang zaman sekarang, jangankan dirayu, didatangi, diumpetin juga dicari, ya enggak? Apalagi sekarang internet menyebabkan orang mampu dengan mudah mengakses seluruh keburukan. Dan tanpa diketahui oleh orang banyak. Bukan orang banyak, satu dua orang juga enggak. Betapa banyaknya kita menemu, me, me, me, menerima pengaduan dari akhwat di, di pertanyaan seperti ini atau yang japri ke saya. Ustaz bagaimana ya suami saya sering kepergok, sering buka-buka di laptopnya, di HP-nya ada historinya, membuka situs-situs porno. Saya nangis, Ustaz gimana caranya? ya? Ngomong langsung ke suami, takut marah. <laughs> Ngomongnya ke saya percuma gitu. Nah yang seperti dan itu mungkin mewakili para istri. Kebanyakan istri terwakili dengan pengaduan yang seperti ini. Ada yang terketahui oleh istrinya bahwa suaminya itu punya aplikasi seperti itu dan ada histori, oh buka ini, buka ini, buka ini. Ada yang aman-aman saja karena istrinya gaptek dikasih laptop gular-gular HP di sini isinya nggak bisa buka <laughs> gitu atau di password mau dibuka aduh ada password nggak bisa dibuka aman ada kan yang seperti itu pantas hatinya gelap pantas ekspresi wajahnya rumuk jadi wanita itu tidak dilirik sedikit pun oleh siapa oleh Jurej Stres dia. Yang stres siapa? Wanita itu. Reputasinya rusak. Dikenal sebagai penakluk setiap lelaki, tapi ini ada lelaki tangguh. Gengsi kalau nggak bisa menundukkan Jurej. Akhirnya dia datangi seorang pengembala, dia bawa ke tempat ibadahnya Jurej lalu berzinah di sana dan membuat suara-suara seolah-olah dia sedang berzina. Bukan seolah memang itu. Di di tempatnya jurid. Ketika jurid tidak ada. Apa yang terjadi? Fahamalat. Hamil dia. Falamma waladat uh, dia dia ngaku ini lihat hasil perbuatan jurid. gitu tuh bengkak tuh perut saya apa yang terjadi? Marahlah masyarakat. Didatanginya jurid. Wahadamu sawma'atahu. Dihancurkan tempat ibadah Jured. Waj'aluna yadribunahu. Dia pukuli jurid babak pelur. Jurid bingung, apa yang terjadi? Dia menekan. Masya'nukum, ada apa kalian tiba-tiba nyeruduk saya? Lebih dari mempersekusi, babak belur tuh. Melakukan tindakan masa. Kata mereka, Zanaita bihadil bagi, waladat minka, kamu berzinah dengan perempuan ini sampai melahirkan punya anak dari kamu. Dia mengingkari, tidak, saya tidak berbuat. Dia datang menawarkan diri, saya tidak melirik. Lihat, ucapan ahli ibadah yang soleh tidak dipercaya oleh masa ketika kasus fitnah. Ucapan pengakuan dusta seorang pelacur yang memfitnah lebih dipercaya daripada pengakuan ahli ibadah yang soleh. Dalam masalah fitnah nih. Kan ada di, di kita juga nggak saya sebut tokoh agama yang yang dituduh punya cat mesum gitu kan? Beliau membantah, enggak, enggak mana bukti sampai demi Allah bersumpah ngajak mubahala segala macam. Eh, dah tetap saja ucapan orang yang menebar fitnah ini lebih dipercaya oleh media, oleh netizen. Ah, oh, enggak ngaku macam-macam kan di komentarnya. Nggak, nggak aneh, nggak heran. Tiba tiba mula ada tuh. Jurej ahli ibadah yang soleh difitnah oleh seorang perempuan. Lebih dipercaya terhadap ucapan perempuan pezina daripada ahli ibadah yang soleh. Babak pelur tuh Jurej itu. Dan ini adalah azab yang terjadi karena kesalahan Jurej kepada siapa? Kepada ibunya. Berdasarkan hal itu sebagian ulama menganggap melihat berkomunikasi bersinggungan dengan ahli maksiat al-azab. Maka perhatikan siapa kawan-kawan dekat kita. Ahli ibadah, ahli amal soleh, atau ahli maksiat. Coba lihat. Efeknya buruk sekali bagi kita. Dan itu azab. Memiliki kawan buruk itu sendiri sudah merupakan azab. Karena kesalahan kita, kekeliruan kita, Allah pertemukan dia dengan orang buruk yang akan memberi pengaruh buruk dalam kehidupannya dunia sampai ke akhirat. Berkata Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullah, "Idza nazartu ila Fudail bin Iyad, jaddada lil hazan wa maqattu nafsi thumma baka, ayat tarada anhul fakaha wal ghafla fajadada fi qalbihil hazan wal isfaq al akhirah fakariha nafsa. Kata Abdullah Mubarak, bila aku memandang wajah Fudail bin Iyad, maka kesedihanku terperbaharui dan kemarahanku kepada diriku menjadi berkobar. Melihat Fudail bin Iyad, muncul kesedihan, kegelisahan dalam hati dan marahnya terhadap dirinya meledak-ledak. Maknanya apa? Maknanya adalah hilang kelalaian dia kepada akhirat, muncul rasa takut kepada akhirat dalam dirinya, lalu muncul kemarahan terhadap dirinya karena kelalaian dalam melakukan ibadah. Pengaruh melihat wajah Fudail bin Iyad yang mengekspresikan takutnya kepada Allah, cintanya, mahabbahnya, berharapnya kepada Allah. Kelihatan tuh. Maka ingat membandingkan dengan diri, aduh aku ini lalai. Lalu dia kecewa kepada ini, lalu terperbaharwilah amal dan iman orang tersebut. Ya. Maka berkata Ibrahim bin Al-Khawas yang tadi kita jelaskan bahwa obat bagi penyakit hati ada lima, membaca Al-Quran dengan tadabur, mengosongkan perut, kiamul lail, merintih di eh, sepertiga akhir malam, dan bergaul dengan orang-orang yang soleh. Jadi, bergaul dengan orang soleh adalah obat bergaul dengan orang salah adalah penyakit. Almaru ala dini khalili falyanzur ahadukum may yukhalil. Seseorang agamanya akan dipengaruhi oleh agama kawannya. Maka setiap orang hendaklah memperhatikan dengan siapa dia berkawan. Berkawan dengan agama yang bagus akan terbawa bagus. Berkawan dengan agamanya yang buruk baik amal ataupun pemahaman pemahamannya dia akan terbawa menjadi buruk pula. Itulah yang kelima. Keenam dan ketujuh tinggal dua poin lagi nanti kita akan teruskan di pertemuan yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilisikan dipersilahkan Ya, ikhwan boleh langsung ngacung. Kalau akhwat uh, boleh menuliskan lewat kertas. Ikhwan ada yang mau ngacung? Kasih mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. wabarakatuh Ustaz saya mau bertanya e, seperti yang tadi dijelaskan ketika kita berteman atau memiliki teman yang e, ahlaknya buruk itu merupakan sebuah azab. Yang saya mau tanyakan, saya punya saudara Ustaz. E, lebih tepatnya adik ipar yang secara singkat uh, dia punya penyakit hati yang sangat buruk, terutama buat orang tua dari istri saya dan juga istri saya yang menyebabkan sampai berhari-hari orang tua saya itu sangat menangis, bersedih sama istri saya juga. Karena perilaku si adik ipar saya itu selalu menyalahkan atas kegagalan dia di hari ini kepada orang tua dan istri saya. Yang saya tanyakan, apa itu juga termasuk azab buat kami dan bagaimana cara saya menyikapi adik ipar saya? Terima kasih Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Iya. Setiap orang punya orang dekat seperti itu. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musuh besar itu orang terdekatnya, paman paman Abu Jahal itu pamannya, ya. Salah satu mantunya ada yang menjadi musuh di perang Badar dan pertawan <laughs> gitu ya. Itu salah satu mantunya. Bikin sumpek ya pastilah ya. Itu selalu ada. Apa yang harus kita lakukan? Ya. Pertama, solusi awal dari semua permasalahan memang bertakwa kepada Allah. Itu perkataan Syekh al Karena Allah menyatakan Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa orang bertakwa kepada Allah, Allah akan beri jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi. <coughs> Alhamdulillah. Yahdikumullah wa aslihu barak. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan urusannya menjadi mudah. Tadi hadis, "Man akthara minal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhayyikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu Allahu min haitsu la yahtasib." Siapa yang perbanyak istighfar, Allah akan jadikan jalan keluar dari setiap kesulitan. Allah akan jadikan kebahagiaan di setiap keresahan dan Allah akan berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Jadi pertama, takwa kepada Allah. Banyak-banyak istighfar. Kenapa? Salah satu penyebab dari masalah adalah azab dosa kita. Allah berfirman, "Wama min ma asaba min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir." Musibah apa saja yang menimpa kamu itu karena dosa-dosamu. Dan Allah memaafkan lebih banyak lagi dosa. Berkata Ali bin Abi Thalib, "Ma nazala bala'un illa bidzam wa ma rufi'a bala'un illa bitaubah." Tidaklah balak turun kecuali karena dosa dan tidaklah balak terangkat kecuali karena tobat. Fudail bin Iyad menyatakan, "In asaitullaha Ra'aitu dzalika fi khuluqi zaujati wa ahli wa dabati. Apabila aku maksiat kepada Allah, aku melihat dampak buruk dalam dari maksiatku terlihat pada akhlak istriku, anakku, bahkan binatang tungganganku. Allah mengadab kita karena dosa dan kemaksiatan kita dengan orang-orang terdekat kita. Istrinya menjadi nyebelin, anak-anaknya menjadi membangkang, pembantunya tidak menurut, mobil motornya mogokan terus, kempes ban, penyok, macam-macam. Jadi membuat kita resah atau menjadi tidak tenang, tidak nyaman. Maka solusi awal tobat, tobat, tobat. Banyak istighfar, lakukan semua perintah Allah, jauhi semua larangannya, nanti Allah yang merubah keadaan. Seperti tadi dikemukakan, siapa orang yang memperbaiki hubungan dia dengan Allah, Allah akan hubungi perbuat uh, hubungan dia dengan sama manusia. Ini ada hubungan yang nggak bagus antara kita dengan kerabat. Itu mungkin azab karena hubungan kita dengan Allah kurang bagus. Allah azab dengan cara dirusaknya hubungan kita dengan orang terdekat lalu kita tidak merasa nyaman dengan hal itu. Siapa yang perbaiki urusan akhiratnya, Allah akan perbaiki urusan dunianya. Siapa orang yang memperbaiki aspek batinnya, Allah juga akan perbaiki aspek zahirnya. Itu solusi yang pertama, ya. Solusi kedua kita tetap harus melakukan tindakan real, ikhtiar yang nyata. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk memberi nasihat kepada kerabat tersebut ya. Memberi support kepada mertua, kepada istri yang punya adik atau anak seperti itu untuk tetap sabar, tetap tabah ya. Kemudian memberikan nasihat, peringatan kepada saudara ipar yang tadi gitu ya. Lakukan ikhtiar yang real dan nyata. Ketiga, jangan lupa berdoa. Minta petunjuk kepada Allah. Minta agar orang ini diberi hidayah. Minta disabarkan istrinya dan mertuanya dan seterusnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz bagaimana cara memerangi hawa nafsu ketika kita tahu perbuatan tersebut dapat merusak hati tapi kita tetap melakukannya karena berat melawan diri sendiri tah eta. Ada dua penyakit Pertama syubhat, kedua syahwat Syubhat setiap dosa, kesalahan, penyimpangan karena kebodohan karena tidak tahu. Kalau syahwat karena hawa nafsu tahu itu salah, itu haram, itu dosa, tapi kekeh dilakukan. Kalau obat bagi syubhat adalah ilmu, belajar, belajar, belajar. Karena kebodohan itu penyakit. Obatnya ilmu. Nabi menyatakan, Fa inna ilajal ayyi as-su'al. Karena obat bagi kebodohan adalah bertanya. Menunjukkan kebodohanlah penyakit. Obatnya bertanya yang melahirkan ilmu. Adapun obat syahwat adalah ah, Memaksakan diri untuk melakukan perintah, menjauhi larangan, melakukan amal ibadah, amal soleh. Paksakan, walaupun kita akan merasa berat di awalnya. Itu yang pertama, ya paksakan. Kedua, jangan lupa gaul. Bergaulah hanya dengan orang-orang soleh dan baik, hindari pergaulan dengan orang-orang yang buruk. Buruk bukan berarti rupanya, tapi akhlaknya, agamanya, ya. Yang ketiga, nah ini jangan lupa. Terus belajar ngaji, belajar ilmu karena ilmu adalah solusi. Solusi syar'i, solusi hissi. Solusi hissi maknanya memang realitasnya ilmu itu solusi. Karena kita tahu ilmunya, ada masalah begini, tahu apa yang harus kita lakukan. Ada permasalahan begitu, oh ini yang harus kita lakukan. Ilmunya kita tahu. Itu disebut solusi hissi. Ada solusi solusi syar'i, yaitu tadi Orang yang belajar mengajarkan ilmu berarti melakukan ketakwaan, berarti melakukan amal soleh. Allah akan permudah urusannya. Allah beri jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapinya. Nah itu ya. Jadi lakukan seperti itu. Bagaimana cara memberi penjelasan kepada teman yang sulit diberitahu dan merasa paling baik. Padahal ia sedang dalam lubang kemaksiatan. Dan dia selalu berkata bahwa tidak beribadah bukan berarti orang yang buruk. Luh. Tidak beribadah tidak berarti orang yang buruk. Jadi itu subhat. Karena ada orang, kenapa tidak berjilbab? Jawabannya nggak nyambung. Untuk mencapai angka 10 bisa banyak cara. 5 tambah 5, 5 kali 2, 3 tambah 7 gitu. Ya. nyambung. Sehingga ada kesan, ada kesan. Untuk meraih ridho Allah itu banyak cara. Itu betul. Tapi urusan jilbab bukan hanya satu poin meraih ridho Allah. Tapi menghindarkan murka Allah. Salah satunya itu, ya. Jadi berjilbab ya meraih ridho Allah dan menghindarkan murka Allah, bukan hanya meraih ridho Allah. Banyak cara meraih ridho Allah betul, banyak cara meraih pahala Allah betul. Tapi menghindarkan murka dan azab Allah, ah, itu salah satunya wajib menutup aurat. satunya nyambungnya. Padahal cenah terkenal pinter. Itulah syubhat, ya. Itulah syubhat. Setan membisikkan kepada dia argumentasi konyol yang menyebabkan dia terjebak di dalam argumentasi itu dan merasa tidak bersalah dengan kekeliruannya. Imam Ibn Kathir ketika menafsirkan ayat tentang ciri orang bertakwa, Orang bertakwa wa idza fa'alu fahisatan au zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Orang takwa bila mereka berbuat keji atau zalim kepada diri sendiri, mereka cepat ingat kepada Allah dan minta ampun atas dosa-dosa. Tidak cari pembenaran, tidak berapologi, tidak mencari alibi tidak mencari argumentasi yang membenarkan kesalahan. Itu orang bertakwa. Adapun orang fasik mencari alibi, mencari apologi, mencari pembenaran. Ini jebakan setan. Berkata Rasul SAW, Qala Iblis, "Ahlaktu nas bidunub, wa ahlakuni bila illallah wal istighfar. Falamma ra'aitu ahlaktuhum bil ahwa fayahsabuna annahum minal muhtadin. Kata iblis, aku binasakan manusia dengan dosa-dosa, digoda agar berdosa. Tapi sayang manusia menghancurkan upayaku dengan la ilaha illallah dan istighfar. Setelah tergoda melakukan dosa, eh dia istighfar, terhapus dosanya kan? Tapi gawe, teka pakai, sudah berupaya berjuang berdosa setelah berhasil eh terhapus itu dosa karena istighfar. Maka ketika aku melihat demikian aku binasakan manusia dengan hawa nafsu. Aku bisikan ke dalam hatinya alasan argumentasi yang menyebabkan dia berada di atas petunjuk, merasa benar dengan kesalahan yang dilakukan. Karena itu nggak tobat dan tidak menerima nasihat, malah benci. Muncul ide argumentasi alasan yang menyebabkan dia ini merasa tidak bersalah dibulak-balik kue kalimat gitunya. Memangnya surga itu hanya milik orang yang ibadah aja, kan gitu kan? Padahal itu omongan benar, ya iyalah yang tidak ibadah mah tidak akan masuk surga. Memangnya kalau tidak ibadah buruk? Iyalah buruk ya. Maksudnya buruk kelakuannya bukan rupanya, ya. Ya iyalah buruk ini tidak dia mengatakan tidak beribadah bukan berarti orang yang buruk. Ini kan sebenarnya pernyataan yang super konyol, tapi itu diungkapkan sebagai bisikan setan atas dirinya. Ya, ini yang disebut was-was. Was-was itu bisikan setan berupa ide alasan yang tiba-tiba muncul di hati tanpa terdengar suara apapun di telinga. Itu was-was. Nah seperti ini, ini was-was. Ini bisikan setan, jebakan iblis. ya. Maka itu yang membedakan orang takwa dengan orang durhaka. Orang takwa berdosa, dia sadar itu salah, sadar itu dosa, lalu bertobat minta ampun. Orang durhaka tahu itu salah tapi mencari pembenaran. Mencari argumentasi, mencari alasan yang menyebabkan dia tidak merasa bersalah dengan kesalahan. Ya, Nah kayak gitu. Gimana cara eh, menasihati orang itu, sampaikan aja nasihat. Hasilnya tergantung dia dengan Allah. Kalau Allah sudah menutup hati orang itu, tak ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk. Wa mayudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah sesatkan, tak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah kepadanya. pertolongan Allah kepada hambanya seperti apa? Apa yang akan dirasakan hamba tersebut di saat Allah menolong hambanya? Anak minta doa dari Ustaz semoga Allah kuatkan dan dipermudah anak dalam menghadapi setiap masalah dari ujian ini. Pertolongan Allah itu dalam bentuk beragam sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kita lagi ada masalah, tiba-tiba ada yang memberikan solusi lalu keluar dari masalah. Itu pertolongan dari Allah. Seperti itu ya banyak ragamnya. Ya semoga Allah memberikan jalan keluar dari masalah yang sedang dihadapi oleh yang bertanya ini. Anak-anak autis dan kata dokter dan psikolog disarankan untuk terapi dengan alat musik. Oh, jangan, lebih baik bacakan Al-Quran, murotal. Itu terapi yang benar. ya. Kalau ada penyakit lalu diobati bisa menyembuhkan tapi ada efek seperti obat-obat kimia. ya. Orang ke dokter karena keluhan dikasih obat. Umpah penyakitnya permanen, susah disembuhkan seperti jantung, seperti diabetes, seperti kanker, dikasih obat. Makin lama obat itu makin banyak loh. Dan penyakitnya bukan makin sembuh tapi makin parah. Jangan atau ya. Cari alternatif lain. Herbal ke, kepuntur ke, atau apa, bekam kayak gitu ya. Cari. Jadi kalau psikolog, dokter menyarankan terapi alat musik, bisa menyembuhkan tapi muncul penyakit baru. Seperti umpamanya kita darah tinggi ya, dikasih obat, darahnya turun. Tapi kena ginjal. Tapi kena organ tubuh lain, gitu ya. Penyakit yang sedang kita obati betul turun dan sembuh, <laughs> tapi muncul penyakit lain. Autisnya mungkin berkurang atau sembuh, tapi muncul penyakit lain berupa kesukaan, kegandrungan kepada musik nantinya. Dan itu lebih berbahaya. Pasti ada cara lain yang jauh lebih aman, lebih selamat. Ya. Setelkan aja murotal Al-Quran itu jauh lebih baik. Bagaimana cara sholat tatkala sendiri dapat khusyuk? Memang kalau berjamaah sudah khusyuk. Kalau jamaah bisa khusyuk, sendiri juga pasti bisa khusyuk. Ya, Caranya hadir di kajian meraih atau kiat meraih sholat yang khusus di mesin Al-Furqan setiap ahad kedua. Dibahas itu, kiat meraih kehusuan di dalam sholat. Dan itu panjang. Ya. Cukup ya, sampai di sini insya Allah nanti kita jumpa kembali di hari Kamis yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, Asyadu an la ilaha illa anta, Astaghfiruka wa atubu ilaik rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.